Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tidak terhingga. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah SWT maka Allah akan menambahkan kenikmatan kepadanya. Allah berfirman, "La in la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau engkau bersyukur, maka akan aku akan tambah kepada kalian kenikmatan tersebut. Dan apabila kalian kufur dengan kenikmatan tersebut, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini Adalah tentang keutamaan Ahlul Bait keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengertian Ahlul Bait definisi Ahlul Bait siapa yang termasuk Ahlul Bait para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dan yang paling sahih di antara pendapat-pendapat tersebut bahwasanya ahlul bait atau keluarga Nabi SAW itu adalah man tahrumu alaihi musadakah Setiap orang yang diharamkan atasnya sadakah. Ahlul bait keluarga Nabi SAW adalah setiap orang yang diharamkan atasnya sadakah Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya suatu hari cucu beliau yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan saat itu beliau masih kecil. Beliau mengambil satu buah kurma. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut beliau. Maka Rasulullah SAW ketika melihat kejadian ini dan kurma tersebut adalah kurma dari zakat. Kurma tersebut adalah kurma dari zakat. Maka beliau mengatakan kakhin kakhin irmi biha ama alimta annaha atau ama ali, ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Beliau mengatakan kakhin kakhin maksudnya adalah lepaskan lepaskan. Keluarkan keluarkan irmi biha, lemparkan dia. Artinya suruh mengeluarkan kurma yang ada di dalam mulut beliau. Itu Rasulullah SAW berkata kepada cucu beliau itu Hasan. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu? Anna la na'kulu sadaqah. Bahwasanya kita ini tidak memakan sadaqah. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga beliau SAW adalah orang yang diharamkan atasnya sadaqah. Dan ini adalah pendapat yang sahih di antara pendapat-pendapat para ulama. Dan jadi masuk dengan sedekah di sini adalah sedekah yang fardu. Sedekah yang fardu contohnya adalah zakat mal. Zakat harta. Makanya adalah sedekah yang fardu. Adapun sedekah yang sunnah maka menurut pendapat yang benar boleh bagi seorang ahlul bait untuk mengambilnya. Jadi yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekahul fard. Bukan sedekahun nafal. Jadi yang dimaksud adalah sedekah yang wajib seperti zakat mal misalnya dan tidak termasuk di dalamnya zakat an-nafal yaitu zakat yang sunnah atau sedekah yang yang sunnah. Siapakah mereka orang-orang yang diharamkan untuk mengambil sedekah? Yang termasuk ahlul bait. Di antaranya yang pertama adalah istri-istri beliau. Istri-istri Nabi Wasallam. ini termasuk ahlul bait. Yang diharamkan atas mereka sedekah. Dan jumlah istri Nabi Wasallam ada 11. Khadijah Ini yang pertama Kemudian Aisyah Hafsah Ummu Salamah Ummu Habibah Juwairiyah Saudah Safiyah Zainab bin Jahash Zainab bin Huzaimah Kemudian Maimunah Sebelas orang istri Nabi SAW Diharamkan atas mereka untuk mengambil sadaqah Dalilnya apa bahwa mereka termasuk ahlul bait? Dalilnya diantaranya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Ahzab Ketika Allah menasihati Ahlul Bait Dan menyuruh Nabinya yaitu Rasulullah SAW untuk menasihati istri-istri beliau Allah mengatakan Ya ayuhan Nabi Kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila Allah mengatakan wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu apabila kalian menginginkan kehidupan dunia dan isinya dan perhiasannya maka kesinilah kalian Aku akan berikan kehidupan dunia tersebut Kemudian aku akan tolak kalian Akan cerai kali kalian Kemudian dalam ayat selanjutnya Ya nisa'an nabi Wahai istri-istri nabi Ayat selanjutnya Wahai istri-istri nabi Ya nisa'an nabi Nasihat kepada istri-istri beliau SAW Supaya mereka mengerjakan, ketaatan Mengerjakan sholat mengerjakan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, supaya mereka wakarna fi buyutikun, supaya mereka menetap di rumahnya, dan supaya mereka tidak bertabarruj, yaitu menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki asing. Dinasihati istri-istri beliau dengan nasihat-nasihat tersebut. Kemudian Allah mengatakan, Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijasa ahlal bayt. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan ar-rijs yaitu kotoran dari kalian ahlul bait wahai ahlul bait. Jadi setelah Allah menasihati istri-istri Nabi SAW Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya semua itu Nasihat-nasihat tersebut Itu faedahnya adalah supaya mereka bersih dari kotoran Siapa? ahlul bait Ini menunjukkan bahwasanya Istri-istri Nabi SAW ini termasuk ahlul bait termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tathira dan membersihkan kalian dengan sebenar-benar pembersihan kemudian dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan juga istrinya yaitu Sarah yang saat itu keduanya sudah tua dan belum memiliki putra. Maka Allah mengirim utusannya itu para malaikat untuk mengabarkan kepada mereka berdua tentang akan datangnya keturunan. Sarah mengatakan, qalat ya wailata A'ali dua ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib Sarah istrinya Ibrahim alaihissalam boleh mengatakan bagaimana aku bisa melahirkan sedangkan aku adalah seorang wanita yang sudah tua sudah tua rentah artinya orang seperti saya wanita seperti saya nggak mungkin lagi hamil wahada ba'li syaikha dan suamiku juga sudah tua rentah Inna hadza la syai'un ajib. Dia mengatakan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sangat menakjubkan. Qalu atajabina min amrillah. Mereka itu para malaikat mengatakan kepada Sarah, "Apakah kamu heran terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu merasa heran, merasa takjub dengan urusan Allah dengan takdir Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu." Artinya menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada Allah mampu Apalagi cuma sekedar menjadikan seorang yang sudah tua hamil. Ini adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatullah, kasih sayang Allah atas kalian dan juga berkah dari Allah SWT atas kalian ahlal bait wahai ahlul bait. Dan yang ada saat itu adalah Nabi Ibrahim dengan istrinya. Dan Allah mengatakan bahwa mereka adalah termasuk ahlul bait. Menunjukkan bahwasanya seorang istri ini termasuk keluarga. Yang namanya istri ini termasuk keluarga, termasuk ahlul bait. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istri-istri Nabi SAW mereka semua adalah termasuk ahlul bait. Kemudian yang kedua, di antara keluarga Rasulullah SAW yang diharamkan atas mereka sadaqah adalah keturunan beliau. Dan Rasulullah SAW tidak memiliki dari istri-istri beliau keturunan kecuali dari Khadijah beliau diberikan rezeki oleh Allah SWT 6 orang anak dari Khadijah. 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Yang perempuan adalah yang pertama Zainab. Yang dinikahi oleh Abu Abul As Ibnu Rabi. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah Fatimah. Ini yang paling muda. Kemudian dua orang laki-laki adalah Abdullah dan Qasim. Dan Qasim ini lebih besar daripada Abdullah. Lakabnya gelarnya adalah At-Tayyib. Kemudian Abdullah ini lebih muda dan gelarnya adalah At-Tahir. Dan kunyah Rasulullah SAW adalah Abul Qasim. Qasimnya adalah anak beliau. Dan kedua-duanya, yaitu Qasim dengan Abdullah meninggal pas masih kecil. Ada yang mengatakan keduanya meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Keenam-enamnya, ini adalah putra Rasulullah SAW dari Khadijah, istri beliau. Adapun istri-istri yang lain maka beliau tidak berikan rezeki anak dari mereka dari mereka. Dan di antara anak beliau adalah Ibrahim. Tapi Ibrahim ini bukan anak dari istri beliau akan tapi adalah anak dari seorang budak yang bernama Maria. Maria ini adalah budak wanita yang dihadiahkan oleh seorang raja yaitu Malik Mukaukas, raja Mesir kepada Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah. Jadi anak Rasulullah SAW semuanya tujuh, enam orang dari Khadijah, satu orang dari Maria. Ini adalah keluarga atau keturunan Nabi SAW. Mereka semuanya adalah termasuk Ahlul Bait. Dalilnya, suatu saat Rasulullah SAW pernah keluar kemudian membawa selimut. Kemudian datang Hasan, cucu beliau, masuk ke dalam selimut tersebut. Kemudian datang Hussein, cucu beliau, masuk ke dalam selimut tersebut. Kemudian datang Fatimah radhiyallahu anha, ibu dari Hasan dan Hussein, juga masuk ke dalam selimut tersebut. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah dan masuk ke dalam selimut tersebut. Jadi empat orang masuk di dalam selimut yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW membaca ayat yang tadi kita baca. Inna ma yuridullah liyudhiba ankumur jasa ahlal bait. Wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait kotoran wa tathira dan juga membersihkan kalian dengan sebenar-benar pembersihan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang ada di dalam selimut tersebut adalah termasuk keluarga Nabi SAW. Karena beliau setelah itu membaca ayat ini. Di situ ada Hasan, ada Hussein, ada Fatimah. Fatimah ini adalah putri beliau. Menunjukkan bahasanya keturunan Nabi Muhammad SAW, Fatimah dan juga saudari-saudarinya ini termasuk Ahlul Bait. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadisnya Umar bin Salamah, Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW mengatakan, Haulai Ahlul Baiti. Ya, ketika beliau menutupi mereka dengan selimut, beliau mengatakan, Haulai Ahlul Baiti. Mereka ini adalah keluargaku. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya keturunan Rasulullah SAW itu mereka termasuk ahlul bait. Kemudian golongan yang ketiga yang termasuk ahlul bait dan diharamkan atas atas mereka sedekah adalah setiap muslim dan muslimah yang merupakan, merupakan keturunan dari Al-Muttalib keturunan dari Abdul Muttalib anaknya Hashim. Setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini adalah anak tunggal dari Hashim. Kakek Rasulullah SAW yang kedua bernama Hashim. Beliau hanya punya punya anak satu saja yang bernama Abdul Muttalib. Setiap keturunan Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib ini anaknya banyak. Bapaknya Rasul Abdullah. Kemudian Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Ada Hamzah. Ada Harith bin Abdul Muttalib. Ini semua adalah anak-anak dari Abdul Muttalib setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan dari Abdul Muttalib maka mereka adalah termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman-paman Nabi SAW Abbas, paman Rasulullah SAW Saudara dari, dari bapak beliau Termasuk Ahlul Bait Demikian pula Hamzah termasuk Ahlul Bait Dan juga keturunan dari mereka Abu Talib meninggal dalam keadaan syirik Tapi dia punya keturunan yang masuk Islam Ali ini adalah anaknya Abu Talib Keluarganya Ali bin Abi Talib Ini termasuk keluarga Rasulullah SAW Karena bapaknya Ali adalah Abu Talib Dan Abu Talib adalah anak dari Abdul Muttalib Berarti Ali termasuk keturunan Abdul Muttalib Keluarga dia, keluarga Ali Ini termasuk keluarga Rasul SAW Makanya Hasan dan Hussein termasuk keluarga Rasul SAW. Kemudian Abu Talib ini juga punya anak namanya Ja'far. Saudaranya Ali bin Abi Talib. Yang meninggal pas perang Mu'tah. Keluarga dia ini juga termasuk keluarga Rasul SAW. Karena Ja'far, bapaknya adalah Abu Talib dan bapaknya Abu Talib adalah Abdul Muttalib. Setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib, maka dia termasuk keluarga Rasul SAW. Di antara anak Abu Talib adalah Akil, Akil bin Abu Talib. Ini juga keluarganya termasuk keluarga Rasul. Jadi setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib adalah termasuk keluarga Rasul. Di antaranya adalah keluarga Ali Alu, Alu eh, Ali Kemudian keluarga Ja'far Keluarga Aqil Keluarga Abbas bin Abdul Muttalib Keluarga Harith bin Abdul Muttalib Yang termasuk keluarga mereka Inilah Ini termasuk Ahlul Bayt, ya, Termasuk keluarga Rasulullah SAW Dalilnya apa? Suatu saat ada sebagian keluarga Rasulullah SAW Yang bernama Abdul Muttalib Ibnu Rabi'ah Ibnu Al-Harith Ibnu Abdul Muttalib Ini adalah cucu dari paman Rasul Rasulullah SAW punya paman namanya Harith Saudara dari Abdullah bapak beliau Ini punya cucu namanya eh, Abdul Muttalib Ini datang bersama, kepada Rasulullah SAW Bersama Al-Fadl ibnu Abbas Anaknya Abbas bin Abdul Muttalib jadi yang datang kepada beliau adalah anak dari paman dan cucu dari paman. Datang kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk meminta bagian dari zakat. Karena keduanya ingin menikah. Dan keduanya termasuk orang fakir, termasuk orang miskin. Ingin meminta dari Rasulullah SAW bagian dari zakat untuk menikah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, Inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad. Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad. Ini menunjukkan bahasanya yang datang kepada beliau saat itu yaitu anak paman dan juga cucu dari paman. Ini mereka adalah termasuk keluarga Rasul SAW. Artinya tidak boleh mendapatkan sodakah. Dan sedekah yang dimaksud di sini sekali lagi adalah sedekahul fard yaitu zakat yang wajib. Ini dalil bahasanya setiap keturunan dari Abdul Muttalib adalah termasuk Ahlul Bait. Sebagian ulama mereka juga memasukkan keluarga dari saudara Hashim. Jadi Hashim ini adalah kakek kedua dari Rasulullah SAW. Ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Sebagian mengatakan, sebagian ulama mengatakan keturunan dari Al-Muttalib yaitu saudaranya Hashim ini termasuk keluarga Rasul SAW. Kemudian para ulama juga memasukkan budak-budak Bani Hashim. Budak-budak Bani Hashim yang merupakan hamba saya bagi Bani Hashim ini mereka juga termasuk diharamkan bagi mereka sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan mawalil qawm min anfusihim. Hamba-hamba sahaya sebuah kaum ini termasuk mereka. Artinya kalau sebuah kaum diharamkan atas mereka sedekah, berarti hamba-hamba sahaya mereka juga diharamkan sedekah. Jadi ini adalah ini adalah ahlul bait. Jadi Ahlul Bait keluarga Nabi SAW, istri-istri beliau, kemudian keturunan beliau, dan setiap muslim dan muslimah. Ini menunjukkan bahasanya orang yang kafir, meskipun dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, maka dia bukan termasuk Ahlul Bait. Jadi setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan dari Al-Muttalib, Abdul Muttalib. Kemudian yang keempat adalah keluarga dari Al-Muttalib ibn Abdi, Abdi Manaf Yaitu saudaranya Hashim Ini keluarganya juga termasuk Keluarga Rasul SAW Dan juga para budak atau hamba sahaya Yang dimiliki oleh Bani Hashim Ini semua adalah keluarga Rasul SAW Mereka lah ya keluarga Nabi SAW Yang diharamkan atas mereka Sadaqah Jadi tidak boleh kita memberikan zakat Fard, zakat yang fardu yang wajib kepada orang-orang yang termasuk bani dan yang termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang keutamaan Ahlul Bait. Setelah kita mengetahui siapa Ahlul Bait, kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan keluarga Rasulullah SAW. Dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu SWT, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah menginginkan dari kalian yaitu ahlul bait keluarga Rasulullah SAW untuk membersihkan kalian dari ar-rijs. Dan ar-rijs di sini kotoran. Sebagian ada yang mengatakan maknanya adalah dosa. Allah ingin membersihkan dosa dari para ahlul bait. Maksudnya adalah dengan mengamalkan nasihat-nasihat yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Mereka dinasihati untuk sholat, zakat, untuk taat kepada Allah dan Rasul. Bagi, bagi yang wanita disuruh untuk tetap di rumahnya, diam diri di rumahnya, dan tidak bertabarruj, menampakkan perhiasannya kepada laki-laki asing. Allah menginginkan dari mereka itu ahlul bait supaya mereka bersih dari dari dosa. Ada yang mengatakan ar-rijis di sini adalah perkara-perkara yang tidak baik atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Ada yang mengatakan ar-rijis di sini adalah syak, yaitu keraguan. Wa yutahhirakum dan ingin membersihkan kalian dengan dengan, dengan sebenar-benar pembersihan. Dan iradah di sini kehendak di sini adalah iradah syar'iyah. Iradah yang syar'i. Bahasanya Allah menginginkan, Allah mencintai untuk membersihkan ahlul bait keluarga Nabi SAW dari kotoran, dari kotoran dosa, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Dengan apa? Dengan ketaatan mereka. Ini menunjukkan tentang keutamaan keluarga Nabi SAW. Kemudian di antara keutamaan yang tersebut dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa azwajuhu ummahatuhum Dan istri-istri Nabi SAW adalah ummahatuhum Adalah ibu-ibu mereka Yaitu ibu-ibu kaum mukminin. Makanya istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ummahatul mukminin, Yaitu ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman Makanya tidak tidak boleh dan haram hukumnya bagi seorang muslim menikahi istri-istri Nabi SAW. Sepeninggal Nabi tidak ada yang menikah dengan istri Nabi SAW. Karena mereka adalah ibu kita. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sebuah hadis yang bunyinya Inna istafa kinanatan min waladi Ismail Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail. Maksudnya adalah di sini adalah Ismail ibnu Ibrahim. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Beliau punya anak banyak. Dan Allah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail. Dipilih. Siapa yang terbaik di antara mereka adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Jadi Kinanah punya keturunan. Ada Quraisy, ada yang lain. Yang Allah pilih siapa? Quraisy. Dipilih yang terbaik di antara mereka. Kemudian beliau mengatakan wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah memilih di antara Quraisy karena Quraisy ini keturunannya banyak. Siapa yang dipilih? Bani Hashim. Yaitu anak-anak Hashim. Hashim ini adalah kakek kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilihku dari sekian banyak keturunan Hashim. Hashim keturunannya banyak. Dan yang dipilih di antara mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan dari nasab yang terbaik dan yang milih adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau adalah pilihan maka keturunan beliau adalah termasuk keturunan atau memiliki nasab yang yang baik. Ini menunjukkan tentang keutamaan Ahlul Bait. Dan juga menunjukkan ke keutamaan jenis orang Arab. Jadi kalau kita berbicara jenis, maka orang Arab itu lebih baik daripada jenis bangsa yang lain. Di sana ada orang Romawi, ada orang Persia. Ada jenis-jenis yang lain. Maka orang Arab jenis Arab itu lebih baik dari jenis mereka berdasarkan hadis ini. Itu dari segi jenisnya. Tapi dari segi perorangnya, individunya, terkadang orang yang selain Arab lebih baik daripada orang Arab. Apabila dia memiliki ketakwaan. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Tapi dia punya iman dan punya takwa. Itu lebih baik daripada Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal adalah orang orang Arab, tapi dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka Salman Al Farisi meskipun dia adalah orang Persia lebih baik daripada Abu Jahal. Tapi kalau kita memandang jenisnya, maka jenis Arab itu lebih baik daripada jenis selain Arab. Contoh yang lain seperti misalnya laki-laki dan wanita. Jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis wanita. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unta. Tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Diberikan derajat lebih tinggi oleh Allah daripada wanita dari jenisnya. Tapi terkadang dari segi individu seorang wanita lebih baik daripada sebagian laki-laki. Ketika dia seorang wanita memiliki ketakwaan, keimanan, maka lebih baik daripada seorang laki-laki yang tidak memiliki keimanan. Khadijah lebih baik daripada kita. Aisyah lebih baik daripada kita meskipun kita adalah laki-laki. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keutamaan keluarga Nabi SAW Kita disunahkan untuk bersolawat kepada mereka Ketika kita tasyahud akhir Maka yang di antara yang kita baca adalah solawat Dan yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah, kita sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Maka ajarkan kepada kami cara mengucapkan salawat kepadamu. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad dan juga keluarganya Nabi Muhammad. Kemudian setelahnya Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berkailah kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kita disunahkan untuk mengucapkan, mengucapkan salawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Dan yang dimaksud dengan salawat Allah kepada hambanya adalah mereka disebutkan atau disebut namanya di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Rasul, maksudnya adalah kita meminta kepada Allah supaya menyebut nama Muhammad, nama Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Dan ini yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah yang ucapannya ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau. Beliau mengatakan bahwasanya dimaksud dengan solawat Allah kepada makhluknya adalah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian itu adalah keutamaan para keluarga Rasulullah SAW secara umum. Kalau kita membaca biografi mereka Yaitu istri-istri Nabi misalnya Atau keturunan beliau Putri-putri beliau Atau cucu beliau Dan juga yang lain Maka kita akan mendapatkan bahwasanya banyak di antara mereka yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh yang lain. Khadijah misalnya. Beliau adalah istri Nabi SAW yang pertama dan beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Tidak ada wanita sebelum beliau yang masuk Islam. Dan beliau telah membantu Rasulullah SAW di awal dakwah beliau. Dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki untuk membantu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Khadijah ini adalah khairunisa nisa'il alam. Beliau adalah sebaik-baik wanita di alam ini. Ini adalah keutamaan Khadijah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijal. Kalau di antara laki-laki siapa? Beliau mengatakan abuha, yaitu bapak bapaknya. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiallahu anha di, di atas istri-istri yang lain. Dan beliau adalah satu-satunya istri yang masih perawan ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk orang yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah hikmah kenapa Aisyah tidak punya anak. Dan kenapa beliau menikah sangat muda dengan Rasulullah SAW. Supaya bisa banyak menghafal hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Karena di sana ada beberapa perkara yang tidak mungkin dilihat kecuali oleh para istri Nabi. Bagaimana cara Rasulullah SAW mandi wajib? Bagaimana ketika beliau sholat di rumah? Ini yang bisa melihat adalah orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu istri-istrinya. Makanya ada sebagian istri di antara Aisyah radhiallahu anha yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menimba ilmu yang banyak dari Rasul. Tidak sibuk dengan anak, dan beliau masih muda, hafalannya bagus. Sehingga Aisyah termasuk di antara tujuh sahabat yang paling banyak hadisnya. Sekian para, di, di, di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antaranya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini adalah termasuk keluarga Nabi SAW Karena dia adalah keturunan dari Abdul Muttalib Dia adalah khalifah yang keempat dan dia adalah orang keempat yang terbaik di antara umat ini. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, kemudian setelah itu adalah Ali bin Abi Talib. Dan beliau termasuk orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan menyebutkan nama-nama atau sepuluh nama yang semuanya masuk surga. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah fil jannah beliau menyebutkan 10 nama secara berurutan beliau sebutkan Abu Bakar di sorga Umar di sorga Uthman di sorga Ali di sorga menunjukkan bahasa Ali bin Abi Thalib keluarga beliau SAW beliau termasuk penduduk surga. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi SAW yang paling muda beliau adalah satu-satunya putri beliau yang meninggal setelah Rasul SAW. Tiga orang saudarinya ini semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal. Adapun Fatimah meninggal enam bulan setelah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Fatimah ini adalah Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah. Beliau adalah pemukanya wanita-wanita penduduk surga. Jadi wanita-wanita banyak di dunia ini yang masuk surga, yang menjadi pemukanya adalah Fatimah radhiallahu anha. Kemudian Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum dan juga Zainab. Ini adalah putri-putri Nabi semuanya masing-masing memiliki keutamaan. Ruqayyah ini termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia bersama Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian juga Hasan dan Hussein. Rasulullah SAW mengabarkan bahawa yang keduanya adalah Sayyida Syababi Ahli Jannah. Dua-duanya adalah pemuka dari pemuda-pemuda yang ada di di sorga. Jadi ibunya adalah pemuka bagi wanita di sorga dan kedua anaknya itu Hasan dan Hussein. Ini adalah pemuka bagi para pemuda yang ada di sorga. Dan Hasan ini lebih tua daripada Hussein, selisih satu tahun. Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah, sedangkan Hussein ta tahun 4 Hijriah. Dan Hasan lebih dulu meninggal daripada Hussein. Ini adalah keluarga Rasulullah SAW Yang mereka memiliki keutamaan secara umum Dan secara khusus Masing-masing di antara mereka juga Memiliki keutamaan yang terkadang keutamaan tersebut Tidak dimiliki oleh yang yang lain Kemudian apa yang kita lakukan sebagai umat beliau Apa yang kita lakukan terhadap keluarga Rasulullah SAW Apa hak mereka atas kita Dan apa kewajiban kita sebagai seorang muslim umat beliau terhadap keluarga Nabi SAW. Yang pertama adalah mencintai mereka dan menghormati mereka, keluarga Rasulullah SAW. Mencintai mereka dan menghormati mereka karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghormati mereka. Jadi kita menghormati mereka karena dengan perintah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau SAW mengatakan, Ana tarikun konfikum sakalain. Ketika beliau menjelang wafat beliau, beliau mengatakan, Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kitabullah. Fihil huda wal nur di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka hendaklah kalian memegang Al-Qur'an. Ambillah Al-Qur'an, ambillah petunjuknya. Karena di dalam Al-Qur'an tersebut ada petunjuk dan juga cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Ini adalah peninggalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta untuk kita meninggalkan Al-Quran Yang kita disuruh untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran Bukan yang lain Dan peganglah erat-erat Quran tersebut Ini adalah wasiat Nabi SAW Beliau tinggalkan dua perkara Salah satunya adalah Al-Quran Fahatta ala kitabillahi warraghaba fihi Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengambil Al-Quran Dan juga mendorong kita untuk mengambil Al-Quran Thumma Kemudian beliau mengatakan wa ahlu baiti dan aku tinggalkan yang kedua adalah keluargaku. Artinya aku akan mati dan akan meninggalkan keluargaku. Istriku, anak-anakku, keturunanku. Aku tinggalkan mereka, aku titip, titipkan mereka kepada kalian. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Diulang oleh beliau dua kali. Karena berat. Maksudnya kita diingatkan supaya kita memberikan hak kepada mereka. Di antaranya adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka, menghormati mereka karena Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita untuk mencintai mereka. Kita cintai istri-istri Nabi. Dan kita cintai putri-putri beliau, cucu beliau, dan keluarga beliau. Maka kita cintai mereka dan kecintaan kita kepada mereka menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi sallallahu bagaimana mereka berusaha untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama dan sangat menghormati keluarga Rasul SAW. Beliau adalah orang terdekat kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah mertuanya Rasulullah SAW. Karena anak beliau adalah Aisyah, istri beliau. Beliau mengatakan, Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Mengatakan kepada para sahabat saat itu, hendaklah kalian menjaga hak-hak Muhammad di dalam keluarganya. Artinya jagalah hak-hak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan wasiat Rasul. Kita laksanakan, kita tunaikan hak mereka. Kemudian beliau pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar pernah berkata kepada Ali, apa yang beliau katakan? Walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah katanya. Sungguh keluarga Rasulullah SAW itu lebih aku cintai untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri. Keluarga Nabi lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiallahu anhu. bagaimana beliau menghormati keluarga Rasul SAW. Keluarga Nabi itu diberikan uang yang banyak ketika ada ghanimah, ada rampasan perang, ada jatah, maka mereka diberikan jatah yang banyak lebih daripada yang yang lain sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap keluarga Nabi. Dan termasuk penghormatan beliau, beliau menikahi salah seorang keluarga Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib punya seorang putri namanya Ummu Kulthum. Putri dari Ali bin Abi Thalib, termasuk keluarga Rasul. Maka Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulthum. Bentuk kecintaan beliau terhadap siapa? Terhadap keluarga Rasulullah SAW. Suatu saat di Medina ini pernah terjadi kemarau panjang. Dan kebiasaan kaum muslimin apabila terjadi kemarau panjang, mereka beristisqa. Meminta hujan kepada Allah Subhanahu dengan melakukan sholat. Dulu ketika di zaman Rasulullah SAW, ketika terjadi kemarau, yang berdoa adalah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, apa yang dilakukan Umar saat itu? beliau meminta kepada Abbas. Siapa Abbas? Paman Rasulullah SAW untuk berdoa. Dia mengatakan Allahumma inna kunna idha ajdabna natawassalu binabiyika fataskina. Ya Allah, dulu kami ketika terjadi kemarau kami meminta, kami bertawasul meminta doanya Nabi SAW kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyika faskina. Ya Allah dan sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu. Dan saat itu Abbas dalam keadaan masih hidup. Bertawasul minta doanya Abbas. Faskina maka berikanlah kami hujan. Fayusqaun. Maka akhirnya mereka turun kepada mereka hujan. Dalam sebuah riwayat Umar mengatakan, Kum ya Abbas fada'ulana." Wahai Abbas, berdirilah dan doakanlah untuk kami. Jadi yang dimaksud dengan tawasul di sini adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Boleh. Ini termasuk tawasul yang diperbolehkan. Adapun bertawasul, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, minta doanya, maka ini tidak diperbolehkan dan termasuk kesyirikan. Ini adalah bentuk penghormatan Umar bin Khattab terhadap keluarga Nabi SAW. Beliau tidak memilih yang lain. Padahal mungkin di sana ada orang yang lebih soleh daripada Abbas yang lebih dulu masuk Islam daripada Abbas karena Abbas ini termasuk yang terakhir-terakhir masuk Islam. Beliau baru masuk Islam ketika sebelum pembukaan Mekah baru masuk Islam. Di saat itu masih ada banyak orang-orang sahabat atau para sahabat yang sudah masuk Islam sebelum Abbas, tapi beliau tidak meminta doa mereka, tapi minta doanya Abbas radhiallahu anhu sebagai penghormatan beliau terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara hak para ahlul bait terhadap kita adalah kita bersalawat kepada mereka. Bersalawat kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepada mereka hak harta. Memberikan hak kepada mereka hak harta. Ahlul bait tadi sudah kita sebutkan, mereka diharamkan untuk menerima sedekah. Tetapi mereka diperbolehkan untuk mengambil dari arah yang lain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal dan juga surat Al-Hasyr. Surat Al-Anfal ini berisi tentang rampasan perang. Bahwasanya apabila orang Islam perang kemudian mendapatkan rampasan perang, maka rampasan perang ini dibagi lima. Ya rampasan perang ini dibagi dibagi lima. Empat per lima ini untuk orang-orang yang ikut berperang, yang ikut berjihad. Ini empat per lima untuk orang yang ikut berperang. Yang seperlima, yang seperlima dibagi untuk lima golongan. Di antaranya adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW. Allah mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil in kuntum amantum billah kata Allah SWT ketahuilah oleh kalian bahwasanya apa yang kalian dapatkan berupa rampasan perang fa anna lillahi khumusahu walir rasul seperlimanya itu adalah untuk lima golongan golongan yang pertama adalah lillahi war rasul untuk Allah dan Rasulnya Maksudnya adalah untuk kepentingan umat Allah tidak butuh dengan rampasan perang Tapi maksudnya adalah untuk kepentingan umum umat ini Falillahi fa, falillahi fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidil qurba. Yang kedua adalah untuk keluarga Nabi wasallam. Wal yatama dan untuk orang-orang yatim Anak-anak yatim Yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika mereka masih kecil wal masakin dan orang-orang miskin wa sabil dan juga orang-orang musa musafir, orang-orang yang bepergian kemudian dia habis bekalnya. Maka mereka berhak untuk mendapatkan dari rampasan perang ini. Jadi dibagi lima, empat per lima untuk orang-orang yang ikut perang, seperlima dibagi untuk lima golongan tadi. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan dari rampasan perang. Kalau ada rampas perang, rampasan perang sekarang, maka kita harus menyerahkan sebagian dari rampasan perang tersebut kepada ahlul bait. Mereka berhak untuk mendapatkannya. Dan tidak dibedakan di sini apakah mereka orang kaya, orang miskin, laki-laki, wanita, tidak dibedakan. Masing-masing mendapatkan bagian. Kemudian di antara hak harta yang boleh mereka ambil adalah dari fai. Kalau rampasan perang itu didapatkan dengan berperang. Tapi kalau al-fai ini adalah harta orang kafir yang didapatkan dengan cara yang benar tetapi tanpa pepe peperangan. Jadi dia menyerang, mereka langsung menyerah. Tidak mengadakan tidak ada peperangan, maka harta yang kita dapatkan ini dinamakan dengan al-fai. Nah, kalau al-fai maka tidak ada jatah untuk orang yang berperang. Kenapa? Karena memang tidak ada peperangan. Makanya mereka tidak ada jatah. Tidak tertumpah dah tidak tertumpah darah. Siapa yang dapat? Yang dapat adalah lima golongan tadi. Lillahi wali rasul, kemudian dil kurba, keluarga rasul, orang yatim, anak yatim, orang miskin dan juga musafir yang kehabisan bekal. Allah mengatakan ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil kurba, wal yatama wal masakin wa bin sabin. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab dalam surat al-hasyr bahasanya al-fai itu diberikan kepada lima golongan di antaranya adalah keluarga Nabi sallallahu kalau misalnya itu ada harus kita serahkan kepada mereka kalau tidak diserahkan berarti kita zalim karena itu adalah hak ahlul bait jadi itu adalah di antara hak-hak dan apa-apa yang harus kita lakukan terhadap ahlul bait. Jadi di antaranya adalah mencintai mereka. Dan yang dimaksud dengan mencintai di sini adalah mencintai yang ada batasnya. Jadi cinta yang terbatas. Maksudnya apa? Cinta yang tidak berlebihan. Cinta yang berlebihan yang bagaimana? Misalnya memuji mereka dengan sifat-sifat yang tidak mereka miliki. Atau bahkan ada yang memuji mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka ini adalah termasuk berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka. Silakan kita mencintai Ahlul Bait. Tetapi kalau mensifati mereka dengan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat yang tidak mereka miliki, maka ini adalah sebuah hulu namanya, berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang perkara ini innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu. Sungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu yaitu berlebih-lebihan. Dan beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku kata Rasulullah SAW. Kama atratin nasara ibnu Maryam sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Seorang rasul dikatakan bahasanya dia ada anak Tuhan atau dikatakan Tuhan. Innama ana abdun. Sungguhnya aku adalah seorang hamba, kata Rasulullah SAW. Maka katakanlah Abdullahi wa Rasul. Katakanlah bahasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau beliau adalah seorang hamba, berarti bukan Tuhan. Beliau adalah seorang hamba seperti yang lain, seorang manusia biasa. Tidak boleh kita ibadai karena beliau adalah seorang hamba. Kalau beliau adalah seorang rasul, berarti tidak boleh kita dustakan. Seorang hamba tidak boleh kita angkat dari yang semestinya dan beliau adalah seorang rasul tidak boleh kita hinakan. Tapi kita muliakan dan kita taati. Abdullahi wa rasuluh. Jadi kita mencintai ahlul bait tetapi tanpa berlebihan. Dan para ahlul bait sendiri mereka tidak ridha apabila mereka dilebih-lebihkan. Mulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman beliau itu ada sebagian orang yang berlebihan terhadap beliau. Sampai mengatakan bahwasanya beliau adalah Rob sebagai Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Membakar mereka. Beliau tidak ridha apabila disekutukan selain Allah SWT. Beliau tahu siapa beliau. Manusia biasa seperti yang lain. Zainal Abidin, anaknya Husain. Ali bin Husain bin Ali. Beliau pernah mengatakan ahibbuna hubbal Islam. Cintailah kami yaitu Ahlul Bait dengan kecintaan Islam. Maksudnya kecintaan yang didasari yang dibatasi dengan aturan-aturan Islam. Kecintaan yang tidak terlalu berlebihan. Wala tuhibbuna hubbal asnam dan janganlah kalian mencintai kami sebagaimana cinta kalian sebagaimana cinta terhadap berhala-berhala. Maksudnya beliau tidak mau dicintai dengan kecintaan yang syirik. Tapi dicintai dengan kecintaan yang islami. Maksudnya seperti itu. Ini adalah wasiat para ahlul bait dan banyak ucapan-ucapan mereka yang menganjurkan kita umat Islam supaya tidak berlebihan terhadap ahlul ahlul bait. Silakan mencintai mereka tetapi dengan aturan-aturan dengan batasan-batasan yang sudah disebutkan di dalam Islam. Bagaimana sikap kita terhadap seorang ahlul bait yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak semua keluarga Rasulullah SAW ini mereka berada istiqomah di atas jalan yang yang lurus. Sikap kita yang pertama, kalau masalah tentang bagian dari rampasan perang dan juga al-fa' tadi, maka tetap kita kasihkan. Jadi rampasan perang dan juga al kalau memang itu ada maka harus kita kasihkan kepada mereka baik yang taat maupun tidak taat baik yang istiqomah maupun yang tidak istiqomah. yang penting dia orang Islam dan memang dia termasuk ahlul bait maka kita berikan haknya tapi kalau masalah kecintaan tentunya harus kita bedakan antara seorang ahlul bait yang istiqomah di atas jalan yang lurus dengan seorang ahlul bait yang tidak istiqomah di atas jalan yang yang lurus. Tidak bisa kita samakan. Jadi kaidah di dalam mencintai seseorang di dalam Islam kita mencintai mereka sesuai dengan kebenaran yang mereka miliki. Dan kita membenci mereka sesuai dengan kesalahan yang mereka miliki. Jadi kadang di dalam diri seseorang itu ada kecintaan, ada kebencian. Kita membencinya dari satu sisi dan kita mencintai dari satu sisi. Seperti kita, kalau mencintai saudara kita, dia sholat, tapi dia mencuri. Kita mencintai dia karena sholatnya, tapi kita benci dia dari karena dia mencu, mencuri. Jadi seorang ahlul bait juga demikian. Apabila dia adalah seorang ahlul bait dan dia menyimpang entah itu dengan kemaksiatan, pemabuk misalnya. Kita cintai dia sebagai seorang ahlul bait. Tapi perbuatan dia mabuk meminum minum, minum minuman keras ini kita benci dan kita tidak ridho karena Allah tidak mencintai yang demikian. Dan kalau kita benar-benar mencintai dia, maka hendaknya kita menasihati. Jadi kalau kita cinta kepada ahlul bait, kita tentunya ingin dia selamat. Di antaranya adalah menasihati orang yang menyimpang di kalangan ahlul ahlul bait. Jadi kalau kita benar-benar cinta, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat seorang keturunan Rasulullah SAW melakukan sebuah kesalahan, maka termasuk rasa cinta kita kepada mereka adalah memberikan nasihat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li muslimin wa amatihim. Agama itu adalah nasihat Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya Untuk imam-imam kaum muslimin Wa ammatihim Dan orang-orang awamnya Jadi termasuk hak dari saudara kita yang bersalah Adalah mendapatkan nasihat dari kita Kalau kita melihat seorang ahlul bayi, Seorang keturunan Rasul lalai Lupa Malas Maka kita nasihati dia Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang ahlul bait, keluarga Nabi Sallam hendaknya dia menjadi seorang contoh sebenarnya. Menjadi teladan. Menjadi orang yang pertama dan contoh bagi yang lain di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia adalah seorang ahlul bait keluarga Rasul. Seharusnya dia menjadi orang yang nomor satu di dalam masalah tauhid, mengisahkan Allah swt. Menjadi orang yang pertama di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena dia adalah seorang keluarga dilihat oleh manusia yang lain. Bagaimana dia di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Harusnya dia menjadi orang yang di soft yang pertama di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam melaksanakan hijab, di dalam bertawadhu, merendahkan diri di hadapan, merendahkan hati di hadapan muslim yang lain. Menjadi contoh bagi yang lain di dalam berakhlak yang baik. Ini adalah harusnya adalah perkara-perkara yang dimiliki oleh seorang ahlul bait. Apabila terkumpul di dalamnya ketakwaan dan juga nasab yang baik, maka telah terkumpul di dalamnya dua kebaikan. Pertama, dia adalah memiliki nasab yang baik keluarga Rasulullah SAW kemudian yang kedua dia memiliki ketakwaan terkumpul di dalam dirinya kedua kebaikan tapi apabila seorang ahlul bait dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW maka nasab dia ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Seorang ahlul bait kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka nasabnya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Meskipun selain ahlul bait, tapi kalau dia lebih bertakwa, maka dia lebih mulia daripada seorang ahlul bait yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang tidak dicepatkan oleh amalannya, barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Jadi kalau amalannya lambat, maka nasab dia tidak akan bermanfaat bagi dirinya, tidak akan mempercepat perjalanan dia menunjukkan bahasanya yang bermanfaat bagi manusia adalah amalannya. Nasab apabila tidak disertai dengan amalan yang baik, maka tidak akan bermanfaat. Abu Lahab ini adalah keluarga Rasul SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi dia sebagai penduduk neraka dan menyebutkan namanya di dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Bahwasanya dia termasuk penduduk neraka. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Saya naran saya naran zatal haba. Dia akan masuk ke dalam neraka. Wa imra'atuhu kemudian juga istrinya juga akan masuk ke dalam neraka. Padahal mereka adalah keluarga Rasul. Tapi tidak bermanfaat ketika tidak memiliki ketakwaan ya tidak bermanfaat ketika tidak memiliki ketakwaan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini yang berkaitan dengan keutamaan keluarga Rasulullah SAW dan semoga kita e, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang mencintai para sahabat, yang mencintai keluarga Rasulullah SAW dengan kecintaan yang dibenarkan secara syariat. Di sini ada pertanyaan dari silsilah keturunan Rasulullah SAW banyak para habib di Indonesia yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Apakah benar itu Ustaz sehingga banyak orang yang mengambil berkah dari mereka? Benar atau tidak itu yang mengetahui adalah mereka. Yang mengetahui adalah mereka. Kalau benar maka kita berikan hak kepada mereka. Kita cintai mereka, kita hormati mereka sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan apabila ada hak harta dari rampasan perang ataupun dari fai, maka harus kita berikan kepada mereka. Tapi kalau tidak ada, maka tidak wajib kita untuk memberikan kepada mereka. Sebagian ulama atau para ulama mengatakan apabila tidak ada rampasan perang dan juga tidak ada fai, sedangkan di sana ada ahlul bait yang miskin, bolehkah dikasihkan harta zakat? Mereka mengatakan boleh. Tadi kita katakan pada asalnya tidak boleh. Karena zakat ini adalah e, karena rampasan perang dan juga fai ini adalah ganti dari zakat. Tetapi kalau tidak ada rampasan perang seperti zaman sekarang, tidak ada fai, tidak ada baitul mal, maka orang ahlul bait yang yang fakir, yang miskin berhak untuk mendapatkan zakat fardu. Jadi kalau memang kita mau mengasih mereka, silakan. Jadi kalau mereka benar-benar ahli bait, ya maka kita berikan haknya. Tapi kalau tidak, maka jangan kita berikan. Kalau memang ada hak harta, kalau dia bukan termasuk ahlul bait, maka jangan diberikan karena termasuk syarat seorang ahlul bait mendapatkan harta tersebut. Yang pertama dia orang Islam, Kemudian yang kedua dia benar-benar sebagai ahlul ahlul bait. Kalau bukan, maka tidak berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Kalau dia mengambilnya, maka dia telah berbuat zalim, memakan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau dia bukan termasuk ahlul bait kemudian mengambil harta tersebut. Dan Rasulullah SAW mengancam, "Manidda qauman laisa fihim nasab falyatabawa maka minan nar." Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang mengaku memiliki nasab terhadap sebuah kaum Padahal dia bukan keturunan kaum tersebut Fal yatabawa maka adahu minanar Maka hendalah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka Ancamannya berat Orang yang mengaku keturunan sebuah kaum Sementara dia bukan keturunan kaum tersebut maka ancamannya adalah dia akan mendapatkan silakan dia mencari tempat duduknya di dalam neraka. Ini secara umum, baik dia mengaku sebagai keturunan Rasul padahal tidak, maka masuk di dalam hadis ini. Jadi tahu atau tidaknya di mereka ahlul bait atau bukan itu adalah mereka yang tahu. Dan kita berhusnudzan. Ya kita berhusnudzan, kita berbaik sangka kepada mereka bahasanya apa yang mereka katakan adalah benar bahwasanya mereka termasuk ahlul bait. Kita hormati mereka sesuai dengan batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. Ini pertanyaan dari eh, hari kemarin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9 yang memelihara salatnya, apa yang dimasukkan dengan ayat tersebut? Walladzinahum 'ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang beriman adalah yang menjaga salatnya. Maksudnya adalah menjaga di antaranya adalah menjaga waktunya menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajiban sholatnya. Ini adalah maksudnya. Tentang sholat arba'in, adakah hadis sahih yang atau sababul wurudnya? Kalau yang dimaksud dengan arba'in di sini adalah arba'in di Masjid Nabawi, maka hadisnya doif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang artinya barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 waktu tidak ketinggalan satu solat pun maka dia akan terbebas dari neraka